perlu dan kita itu membacanya dengan idhol alifibai dan hamzatain jadi kalau al tahu membaca mu'abud al tahu Orang membacanya al tahu Al-Hisham membacanya al tahu dan yang kedua al tahu ya jadi kesimpulan dari dua bed ini, karena bisa bisa ini dua bed ini. Kesimpulan dari dua bed ini, orang membacanya tahu, orang membacanya tahu, dan yang kedua tahu. Ibnu Katsir karena ahlu sama membacanya tahu. Ibnu Katsir tidak ada di dalam wamat tuka qabla al tidak ada, jadi tidak ada infak. Kalau Abu Amr membacanya al tahu karena Abu Amr termasuk ahli sama yang membaca tafsir Hamzah yang kedua, kemudian termasuk Hujjatul Jihanul yang membaca Iskol ada di Bain dalam Kemudian kalau bisa itu ada dua, yaitu pertama adalah ah, al-Dar al-Dar seperti Palu, yang kedua adalah A'adzartahu ah, Dari mana A'adzartahu ah, Kalau itu hujjah diambilkan dari wa marzukat Qabla al-fathi wa kasri hujjatul Dari mana Hisham itu membaca Tafsir Ya Wabila al-fathi Khulku litajmula Khulku litajmula Ibn dakwah Asim Hamzah bin membacanya dengan tepat dengan takdirul hamzah saja. Jadi saya akan memformulasikan lagi. Jadi untuk latihan, untuk latihan itu akan tahu diulang-ulang. Ya, baca mulut. ah, tahu wajah orang tahu eh, yang kedua orang tahu wajah itu kafir orang tahu wajah Abu Amr orang tahu wajah Hisham orang tahu orang tahu wajah itu Zakwan Asim Hamzah Kisai orang tahu tidak paham apa diboleh latihan saya kalau saya bilang baca malu ah harus tahu baca waran ah harus tahu ah harus tahu baca itu Katsir ah harus tahu baca Abu ah harus tahu baca Isyam ah harus tahu kan ah harus tahu apa belum ulangi lagi Paulus membacanya ah harus tahu kita lakukan kemudian cukup berpikir Thank you. 嗯。 ابن كثير أبو عمر هشام E kemudian coba baca eh, kalau itu kuat kalau bisa menurut bisa yang baca dulu yang inilah di sekolah

alaihum dan berkait. Kalau mau membaca alaihum, Hamzah harus membaca sawahnya ya. Tul dulu, sekarang coba war, coba. Satu, dua, tiga. Inna alladhina kafaru sawah. إن الذين كفروا سواء

está dentro do siapa yang baca demikian siapa yang baca demikian siapa yang yang ketiga itu harus bisa membaca tafsir qiraat bil qiraat sama secara hafalan ini. jadi yang namanya paham mampu menentukan mana kalimat-kalimat yang mustahil di al yang pertama kalau ada ayat oh begini nih yang berbeda ini ini cari cuma aja yang kedua mampu menguraikan menganalisa menjabarkan madahibul qurra sab'ah pada setiap kalimat oh kalau a'anzartahum kalau qalun a'anzartahum kalau waran a'anzartahum a'anzartahum kalau Ibn Kathir a'anzartahum kalau Abu Amr a'anzartahum kalau dia al ah, tahun yang kedua al ah, tahun yang lainnya membaca al-baqarah ah al tahun ya seperti itu. Nah, kemudian harus tahu dalil harus tahu dalil ini namanya paham kalau belum tahu dalilnya belum paham ya ini salah sendiri ngaji syafi'iyah kenapa ngaji syafi'iyah apa masuk ke Baitul Quran ya. kemudian setelahnya itu harus bisa membaca hafalan uh, Syamul Qiraat Syamul Qiraat secara satu persatu ya. dengan demikian kita sudah mulai merasukkan rasa Qiraat jadi setiap ilmu itu harus punya rasa Zau, tazawuk, ilmi Orang yang biasa tahu Taunya nge'ob aja Begitu lihat Lafar lah, ini atau nyapa. Kalau orang balawi Taunya balawi saja, kata sudah meresap Kalau orang kiroan Taunya kiroan Wah ini bisa dibaca buku, dibaca buku pada berarti sudah mulai tazawuk ilmi Sudah sudah sudah ilmu yang di uh, eh, dipelajari. Sudah tanggung ya? Janji nggak? Janji? Makanya Ini janjinya di, di, di, di anu, janji di musola di sini berbeda dengan janji di Kalau janji di musola di sini ada pengimaman. وصلى الله على سيدنا محمد